Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Kita sebelum melanjutkan terhadap pembahasan kita mengenai hadis dhaif barakallahu fikum. Terakhir kita ambil kemarin adalah seputar pembagian hadis yang dikenal dengan sahih lidatih sahih li ghairih, hasan li dzatih, hasan li ghairih. Kemudian baru dia terakhir adalah dhaif. Jadi kalau kita telusuri itu hukum asalnya itu cuman apa? Hadis itu hukum asalnya dulu, dulunya teman sahih sama dhaif itu aja dulunya. Paham ya? Sahih sama dhaif. Karena kalau antum telusuri barakallahu fikum hafizakumullah, nam sejak zaman dahulu mungkin setelah dalam barakallahu fikum setelah disusunnya ilmu mustalah yang istilahnya mutaqaddimin mereka cuma mengatakan hadisun sahihun, hadisun dhaifun. Nah, muncullah para cendekiawan belakangan yang mereka mengecek dan meneliti lebih detail lagi. Ternyata dijumpai ada yang hasan li ghairih hasan dzati. Hasan dzati itu masuk dalam sahih. Cuman kalau hasan li itu masuk dalam dhaif. Berarti ujung-ujungnya kemana? Sahih dan dhaif itu aja aslinya. Aslinya ya. Cuman mereka merinci lebih rinci lagi gitu loh biar semakin tahu yang sahihun li ghairi hujjah sahihun li dzatihi hujjah jelas hasan li dzatihi hasan li ghairi hujjah semuanya yang yang bukan hujjah dhaifun jiddan atau dhaifun secara global karena hadis dhaif yang ringan namanya dhaifun munjabir itu kalau terkumpul dengan berbagai macam sanatnya terkumpul dengan berbagai macam jalannya dikumpulkan semakin menguat naik derajatnya menjadi hasan li ghairi hujjah nanti mahum ayo kita lihat Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih setelah beliau menyebutkan apa? Wa jami'u hadhil aqsam maqbulatun ma adad dha'if wa kulluha hujjatun ma adad dha'if. Semua jenis-jenis hadis ini diterima selain hadis dhaif dan semuanya hujjah selain hadis dhaif. Ingat-ingat ya, dilarang kita menyebutkan atau berhujjah dengan hadis dhaif. Nah, barakallahu fikum baik dalam masalah tarhib wa tarhib dan diperbolehkan kita menyebutkan di muhadarah-muhadarah, kajian-kajian hadis dhaif dalam rangka menjelaskan kedhaifan hadis tersebut. namun Bahkan boleh enggak menyebutkan hadis palsu? Boleh, tapi dalam rangka menjelaskan kalau hadis itu palsu. Seperti hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari keimanan. Itu hadis yang palsu la aslalahu, enggak ada sumbernya. Paham ya? Enggak ada sumbernya. Nah, barakallahu fikum cuman marfu gitu loh. Yang memarfukkannya sebagian orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hubbul watan minal iman." Rasulullah bersabda, cinta tanah air termasuk bagian dari keimanan. Akhirnya apa? Tanah air itu kata mereka apa? NKRI harga mati. NKRI harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Paham masalah ya? Maksudnya harga mati bagaimana? Pokoknya benar ataupun enggak benar, keliru atau enggak tetap dibela sampai mati. Itu akhirnya melahirkan apa? asobiah fanatik. Ya, penyakit fanatik asobiah Paham ya? Pena, eh, penyakit apa? Fanatik tadi itu, ta'assub. Paham ya? lalu terus bagaimana? Masa kita bela tanah air nggak boleh? Belalah tanah air kalau tanah air di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Di atas Al-Haq baru kita bela. Kalau keliru masa kita bela terus? Paham belum? Jadi hadis hubul watan minal iman itu palsu ya. Jangan jadikan hujah Ada juga orang awam nyari ilmu itu sampai dimana mana pun terserah penting nyari ilmu. Hatta walaupun sampai kemana negeri Cina katanya. Eh, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, akhirnya dia berbondong-bondong ke Cina nyari ilmu. Ilmu apa coba bayangkan? Hadisnya palsu. Hadisnya apa? Palsu barakallahu fikum Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Wa jami'u hadil aqsam yajuzu naqluhu lin-nas wa tahdits biha. Semua jenis ini tadi diperbolehkan menukilkan kepada manusia dan diperbolehkan untuk menyampaikan hadis itu dengannya. Boleh selain apa dhaif jiddan tadi itu sahihun li ghairihi sahih li dzatihi hasan li dzatihi hasan li ghairihi silahkan sampaikan tapi kalau dhaif la yajuz maudhu' la yajuz illa apa li ajril bayan kecuali dalam rangka untuk menjelaskan paham belum eh, penting sekali ya nah barakallahu fikum li'annaha kulluha maqbulatun karena yang diterima wa hujjatun dan hujjah ma ada dhaif selain hadis dhaif selain hadis yang dhaif yaitu hadis yang lemah barakallahu fikum na'amullahu musta'an. Kata beliau, fala yajuzu naqluhu maka enggak boleh kita menukilkan hadis dhaif. Au nam awa na barakallahu fikum awit tahat tahdits bihi atau kita menyampaikan hadis dengannya enggak boleh kalau hadis dhaif. Kalau orang awam seringnya kalau antum jumpai nanti mungkin antum terjun berdakwah di masyarakat itu biasanya mereka sudah termasuk kemasukan doktrin ya termasuk eh, terkadang sudah kemasukan pemikiran-pemikiran ideologi yang enggak benar. Jadi kata mereka dinasihati pun ini walaupun dhaif-dhaif hadis katanya. Hadisnya dhaif Pak, lemah Pak. Lemah-lemah kan yang penting hadis katanya. Gitu. Lawannya gimana kira-kira lawannya? Assalamualaikum. Lawannya itu ada udah. Antum lawan dia mereka akal. Kalau antum lain terus, akal dia semakin main. Antum kan Al-Qur'an Sunnah, ya enggak? Bagaimana solusinya? Assalamualaikum. Tinggal pergi maksudnya. Assalamualaikum. Bukan berarti kita kalah debat tapi dalam rangka menyelamatkan hati. Karena yang namanya subhat apa? Eh? Naam, as khutafah khattafah wal kulubu fa Subhat itu menyambar-nyambar, hati itu lemah. Kalau antum melayani atau kalah, bingung sendiri nanti. Karena dia sumbernya apa? Akal itu loh. Akal itu kalau semakin diikutin semakin ngeyel dia. Paham ya? Oleh karena itu apa barakallahu fikum al-aqlu as-sahih la yukhalifu ad-nam. Al-aqlu as-sarih la la yukhalifu ad-dalil as-sahih. Akal yang masih jernih, masih murni, itu enggak akan menyelisihi dalil yang sahih. Jadi kalau ada dalil sahih kok akalnya enggak terima, itu yang disalahkan apanya? Dalilnya apa akalnya? Akalnya. oh akal jangan-jangan akal lu poplak misalkan. Atau akalnya kurang misalkan. Jangan-jangan akalnya enggak normal. Jangan nyalakan hadisnya itu loh. Nah, barakallahu fikum. Seperti apa kemarin tuh? Hadis mengenai apa? Dzubab. Lalat yang masuk dalam apa? gelas atau dalam tempat air. Itu hadisnya sahih. Antum bisa lihat sendiri dalam Umdatul Ahkam itu ya. Dipilihkan sana sudah muttafaqun alaih kan, hadis-hadis muttafaqun alaih. Nah, penyebutan mengenai dzubab tersebut. Jadi, kalau ada semacam gelas atau bejana, kemudian dzubab itu lalat masuk ke situ, itu kalau mau diminum airnya celupkan sekalian sayapnya. Kalau orang-orang yang enggak paham, masa sih lalat celupkan? Lalat itu kan kotor katanya. Kita bukan masalah-masalah kotor atau enggak kotornya itu. Kalau mau minum silakan dicelupkan dulu. Kalau enggak mau minum enggak masalah kan? Apakah ada perintah minumlah airnya gitu? Enggak ada. Perkara antum mau buang langsung enggak masalah, tapi kalau mau minum celupkan dulu. Karena salah satu sayapnya itu ada penyakit, yang satunya ada penawarnya obatnya. Paham belum? Jangan antum ngakal-ngakali hadis, hadisnya enggak mungkin sahih ini. Masa kita suruh minum air yang sudah kemasukan lalat? Nah, berarti gagal paham dia. Siapa nyuruh minum? Kalau mau minum, celupkan dulu baru dibuang lalatnya, jangan diminum sama lalatnya. Paham ya? Allah musta'an itu penting sekali ya karena, karena kadang orang ngayal, kalau orang ngayal itu seperti itu. Masa kita suruh minum padahal hadisnya enggak ada lafaz nyuruh kalau mau minum, kalau mau mengkonsumsi silahkan tapi celupkan dulu karena salah satunya sayapnya itu ada penyakit, yang satunya apa? penawarnya. Itu hadisnya sahih. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Lah kalau lalatnya lalat yang warna hijau yang besar itu bagaimana itu? Kira-kira gimana? Sama saja atau semua lalat atau lalat khusus yang kecil-kecil aja? Eh, hukum globalnya semua lalat mau yang Hijau itu lalat yang besar-besar itu pun kalau mau diminum celupkan. ya? Tapi kalau nggak mau diminum kan nggak masalah, nggak dosa juga. Anda buang langsung. Eh, yang penting nggak ngakalin, nggak nolak, nggak nentang hadisnya gitu loh. Itu aja intinya. Allah musta'an. Ini penting sekali. Kita lihat ini bagaimana ancaman orang-orang yang berbohong atau berdusta atas nama Rasulullah nanti. Illa mubayyinan dha'fah kecuali orang tersebut menyampaikan hadis yang dhaif dalam rangka menjelaskan kedhaifannya. Li'anna alladhi yanqulu al-hadis ad-dhaif biduni an yubayyana dha'fah linnas huwa ahadul kadzibin 'ala nabi sallallahu dikarenakan orang yang menukilkan hadis yang lemah tanpa dia menyebutkan kelemahan hadis tersebut kepada manusia maka dia termasuk apa salah satu pendusta atas nama Rasulullah sallallahu termasuk salah satu pendusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na barakallahu fiikum ya Jadi jangan sampai bermudah-mudahan sekarang di zaman modern penuh dengan medsos media sosial, paham ya? alat-alat teknologi lebih canggih sehingga terkadang dikirim share, dikirim share, dikirim, kirim. Gak mandang bulu apakah hadisnya sahih atau tidak, hati-hati. Kalau antum ngirim hadis dhaif, berarti ikut andil melestarikan apa? orang-orang yang berdusta atas Rasulullah SAW. Ancamannya berat. Kita lihat ancamannya, lima rawah muslimun fi sahihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya bahasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man haddatsa anni bihaditsin yara annahu kadhib annahu kadzibun fahuwa ahadul kadhibin Barang siapa yang menyampaikan dariku suatu hadis, nah barakallahu fikum, yara annahu kadhibun dan dia berpandangan bahwasanya itu adalah apa? Nah barakallahu fikum dusta enggak benar, fahuwa ahadul kadhibin Maka apa? Dia termasuk salah satu pendusta. Hati-hati. Tapi hadis yang akhir di dalam hadis yang lain, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang apa? yang berdusta atas namaku dengan sengaja, dengan sengaja ini, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Ngeri. Jadi kalau zaman dahulu ada pemalsu hadis itu tergantung nah barakallahu fikum tergantung atau terkadang dengan apa? Dengan profesinya mereka masing-masing. Kalau dia pedagang, masukkan hadis untuk dagangannya. Kalau dia penjual, masukkan eh, hadis untuk jualannya biar laris. Masalah hadis apa kemarin tuh? Badinjan itu ya, badinjan terong. Ya, jadi nah barakallahu fikum istaru badinjan atau bagaimana lafadznya itu intinya apa? Intinya itu dorongan dan anjuran untuk membeli badinjan, membeli terong. Karena buah te, karena terong tersebut sudah ditazkiyah, dikasih rekomendasi oleh sekian nabi. bayangkan akhirnya laris terongnya. Tapi harus palsu. Nah barakallahu fikum Allah musta'an. Kemudian ada nah para apa? Para la'abin. La'abin itu para pemain sepak bola. Man la'iba kuratal qadam yauma kadza kadza fa ka'annama kadza wa kadza jadi hadis-hadis palsu dipalsukan untuk memberikan motivasi semangat. Jadi kalian harus semangat dalam main bola ini. Kenapa? Ini buktinya ada hadis ini. Man la'ibal qurata man la'iba quratal qadam fi yaumi kadza wa ka fa ka'annama kadza wa kadza. Nah, maksudnya itu lafaznya lupa teman. Intinya itu barang siapa yang main bola di hari ini dan hari ini, maka dia seakan-akan mendapatkan pahala seperti seperti ini. Akhirnya semangat main bola semuanya. Allah musta'an. Hati-hati ya. Hati-hati. Maksudnya apa? Maksudnya itu hadis dhaif itu Jangan dijadikan sandaran apalagi hadis palsu ini bahaya sekali ini. Idan fala tajuzu riwayatul hadis ad-dha'if illa bi syartin wahid wa huwa an yubayyana dha'fahu lin-nas. Ini penting sekali. Jika demikian tidak diperkenankan meriwayatkan hadis yang dhaif. Nah, kecuali dengan satu syarat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah menjelaskan kelemahannya, kedhaifannya di hadapan manusia. Jadi suatu ketika antum dakwah, boleh enggak nyampaikan hadis dhaif? Tujuannya untuk menyampaikan kedhaifannya, untuk menjelaskan kelemahan hadis tersebut para fikum. Naam. Contoh yang lain apa? Idza ja'akumun nu'as fakrimu. Idza ja'akumun nu'as fakrimu. Apabila datang kepada kalian rasa ngantuk, muliakanlah ngantuknya. Akhirnya banyak orang tidur. Lah kenapa hadisnya harus memuliakan? Ngantuk itu memuliakannya tidur itu. Akhirnya banyak orang yang tidur tidak pada tempatnya. Likul lima qaumin naum, bukan likul hinaumin maqam. Allah musta'an. Akhirnya setiap tempat dia tidur. Eh? Kecuali satu tempat yang memang dia ana yakin dia nggak tidur. Ketika sudah di halqah makanan. Itu dia mau tidur di mana? Makanan di hadapannya, dia mau tidur kehabisan. Paham ya? Tapi kalau dia halaqatul ilm, di halaqatul ilm, bukan halaqah ya. Kalau halaqah apa artinya? Tukang syukur. Jadi yang tepat itu dulu pernah ditanbih oleh Syekhun Al-Fadil Fathul Qadasi hafizallahu taala jadi yang tepat itu ungkapannya bukan halakoh, tapi halkoh itu kalau satu. Kalau zamannya halakoh, Kalau antum misalkan sudah mau makan, yuk bikin halakoh yuk. Berarti ayo kita bikin tukang cukur. Karena halakoh itu jamak dari halik. Halikun tukang cukur, Zamannya halakoh. Kafirun mufrad zamannya kafarah. Fasikun mufrad zamannya fasakoh. Setimbang enggak? Ayo. Ayo bikin halakoh atau halakoh? Eh, lahan-lahan yang keliru liru itu dibenahi. Terkadang seperti itu terjadi kan? Nah, barakallahu fikum kita sekarang berada di halaqatul ilm. Yang benar kalau jamak benar halaqatul. Halaqat enggak masalah jamak, tapi kalau mufrad halqah. Paham ya? Itu pernah ditanbih dulu memang banyak yang keliru. Memang istilahnya banyak orang yang sudah terlanjur lahan. Keliru mengucapkan atau sudah terlanjur menjadi kebiasaan. Yang tepat itu kata beliau diikutkan timbangan tadi itu. Kafir kafarah, fasik fasaqah fadir fadarah, halikun halakoh Mahfum? Ayo na'am barakallahu fikum. Sekedar faedah saja biar nanti tidak keliru dalam mengucapkannya. Kita tutup yang terakhir kata beliau, sama salah sebagai contoh, idza rawa haditsan dha'ifan qala ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam hadits wa dha'if. Caranya gitu. Sebagai contoh apabila dia meriwayatkan menyampaikan hadis dhaif, dia berkata, hadis ini telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW tapi dhaif. Belum? Tapi dhaif. Biar orang itu enggak apa? enggak terkesan mengamalkan hadis yang dhaif. Paham ya? Biar tidak terkesan mengamalkan hadis yang dhaif, biar nanti dikirain dhaif-dhaif yang penting hadis tidak demikian, tapi kita berupaya semaksimal mungkin untuk mencari hadis yang sahih. Barakallahu fiikum. Nasallahu salamatan afiyah walhamdulillahirabbil alamin.